Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din azza wa azzakumullah kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-139 yaitu pembagian yang keenam akan kita baca barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah al-qismus sadisu, pembagian yang keenam. Pembagian masalah apa sih ini? Macam-macam bentuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang bentuknya jibillah, tabiat, ada yang bentuknya adah beliau lakukan, ada yang memang itu bentuknya pengsyariatan, ada yang bentuknya kekhususan. Nah, sekarang kita akan bahas pembahasan pembagian yang keenam ini yaitu pembahasan yang terakhir. Bentuk perbuatan adalah khususnya. Kalau khususnya, nah barakallahu fikum antum eh, tidak diperbolehkan untuk apa? Tidak diperbolehkan untuk mencontohnya. Eh, kalau kekhususan nggak boleh mencontohnya. Yang memang khusus itu Rasulullah SAW yang melakukannya dan khusus untuk apa? Beliau saja, yang lainnya tidak boleh. Paham ya? Yang lain tidak di tidak diperkenankan. Nah, barakallahu fiikum ya, seperti itu. Mahum soalan ya? Mahum soalan Isa? Eh, wanaam Kita lihat di sini. al qismu sadisu pembagian ke-6, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah, yaitu perbuatan yang Rasulullah kerjakan dalam bentuk khususiyah, kekhususan, pengkhususan. Fa hadza yahtassu bihi wa la yusyarikuhu fihi ahadun. Yang seperti ini Na'am barakallahu fikum fa hada yukhtassu dikhususkan dengannya wala yusyarikuhu fi ahad. Enggak ada seorang pun yang boleh ikut campur, ikut serta mengamalkan enggak boleh. Khusus. Seperti contohnya apa? Beribadah beberapa hari di gua Hira. Itu khusus atau kita boleh mencontoh? Khusus. Paham ya? Karena beliau ingin apa? Mendapatkan wahyu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau perbuatan yang Rasulullah lakukan itu khusus, antum atau kita nggak boleh mencontohnya. Faham maksudnya? Seperti Rasulullah ketika beribadah beberapa hari di Gua Hira, itu khusus beliau itu loh. Kalau kita nggak boleh pergi ke Gua Hira kemudian bertapa atau beribadah di situ beberapa hari karena mencontoh Rasulullah, karena khusus. Mahum soalnya ya. Ayat wa na'am. Kemudian kita lihat lagi. Walakin labudda min dalilin yadullu ala khususnya, tapi butuh dalil. Akan tetapi harus ada dalil yang menunjukkan atas apa? perbuatan tersebut khusus Mahum sholat. jadi butuh dalil gitu loh. Jangan sembarangan mengkhususkan suatu perkara yang dohirnya umum itu butuh dalil. Nah, lihat lagi. Nah, simak baik-baik di situ. Wala wala tuqbal da'wal khususiyah illa bidalil dan enggak diterima seruan yang mengatakan seruan ajakan ini khusus kecuali dengan dalil. Nah, perhatikan kitabnya ya. Tidak diterima ajakan atau seruan yang mengatakan ini khusus kecuali dengan apa? Dalil. Kecuali dengan dalil. Li'anal asla at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asalnya ta'assi, apa ta'assi? Mencontoh. Mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum panjangan rambut ta'assi yukjar. Dapat pahala. Antum pakai surban imamah ta'assi yukjar dapat pahala. Kan gitu. Naam. Liqaulillahi ta'ala dikarenakan ucapan Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh telah ada pada kalian pada diri dan sungguh ada na barakallahu fikum untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri taulad dan yang baik yang bagus. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa qauluhu ta'ala dan juga wa qauluhi ta'ala dan juga Ucapan Allah taala, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Waliqaulihi taala dan dikarenakan ucapan Allah taala, "Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Perhatikan baik-baik ini ayat yang terakhir ini. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan para wanita istri maksudnya fatalliquhunna maka ceraikanlah mereka liiddatihinna ha liiddatihinna itu pada pada apa pada iddah-iddahnya talak ada dua talak bid'i talak sunni talak bid'i itu talak yang bid'ah antum nggak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid nggak boleh karena belum nampak nanti kalau suci dia hamil atau tidak belum nunggu suci dulu baru tolak. ini namanya tolak sunni namanya tolak sunni itu nunggu suci dulu kalau suci, eh, ketika suci tersebut hamil atau tidak. Kalau tidak hamil, lah saat itulah dia boleh menceraikannya. Paham ya? Karena nanti jadi patokan tadi pendapat yang rojih. Nah barakallahu fiikum Allah alam dulu pernah mungkin ana menguatkan pendapat yang tiga kali suci. Tapi kalau kita telusuri, nah barakallahu fiikum kalau dimulai dari haid tiga kali haid. Menceraikannya suci. Paham ya? Menceraikannya dalam karena suci yang tolak sunni. Setelah itu nanti nunggu haid, suci, haid, suci, haid. Nah, tiga kali haid itu sudah apa? habis masa iddahnya. Masa iddah untuk cerai yang berapa? Tolak yang berapa? Tolak wahidah. Baru pertama itu. Setelah tiga kali suci, eh, tiga kali haid afan, tiga kali haid selesai. Nah, ketika sucinya itu kok dia nggak mau balik, nggak mau rujuk, tolak yang kedua. Anti tolak. Nunggu sampai tiga kali haid lagi. Kalau ternyata tolak yang kedua, ternyata mereka berubah pikiran. Setelah selesai eh, perceraian tolak yang kedua berubah pikiran mau balik lagi rujuk lagi boleh tapi nikah baru. Paham ya? Nah, nah harinya bagaimana? Maharnya dan kasihkan dulu. Kasih statusnya suami istri, cuman pisah. Nah, barakallahu fikum pisah karena masih berhak. Paham belum? Nah, cuman menahan. Kalau posisinya dia misalnya di masa iddah itu kok dia berhubungan batal cerainya. paham maksudnya? Jadi misalkan anti tolak kamu aku cerai. Baru satu kali haid suci, setelah suci itu kok berhubungan, berubah badan, batal cerainya. nggak perlu nikah ulang. Itu memang suami istri. Tapi kalau nunggu sampai tiga kali haid, setelah itu nanti kalau dia sudah mau mau rujuk mau kembali nikah ulang. Paham bedanya? Tapi kalau tolak yang ketiga namanya tolak bain. Tolak bain cerai yang harus pisah. Itu sudah nggak bisa lagi balik kecuali kecuali apa? Kecuali istri tadi itu dinikahi laki-laki lain, kemudian cerahkan baru bisa balik ke kepada mantan suami yang pertama tadi itu. Mahum salah itu sudah kita lewati semuanya. Jadi ada iddahnya. Masa-masa iddah, ini masa-masa penantian. Masa-masa menunggu itu harus ada. wajjahal khitab fa wajjaha afan wajjahal khitab rasul sallallahu alaihi summa dzakara 'aman. Di sini diarahkan diarahkan pembicaraan kepada Rasulullah SAW kemudian menyebutkan hukum secara umum. Ya enggak? Lihat ini ya ayuhan nabiyyu. Arahnya ke siapa? Arahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menyebutkan hukum yang umum. Apa itu hukum yang umum? Fatalliquhunna. Ya, lah hukum yang umum idza talaqtumun nisa la'idna fatalliquhunna li'iddatihinna. Paham ya? Talaqtum. Umum atau enggak ini? Umum kan kalian. Nah, pertama ya ayuhan nabiyyu seperti itu. Mimma yadullu ala anna khitab Allah lahu khitabun lahu wa ummatih. Ini menunjukkan bahwasanya khitab pembicaraan Allah taala kepada Rasulullah itu adalah khitab untuk beliau dan untuk umatnya. Jadi kalau menceraikan seorang wanita atau istri harus ada masa iddahnya. Faham? Kalau diceraikan dalam keadaan hamil sampai kapan masa iddahnya? Kalau diceraikan dalam keadaan hamil sampai kapan masa iddahnya? dalam keadaan hamil sampai kapan masa iddahnya hamdalah sampai melahirkan hamil ini hamil ya dalam keadaan hamil masa iddah sampai melahirkan kalau ditinggal mati suami nggak diceraikan tinggal mati suami dalam keadaan normal nggak hamil masa iddahnya berapa Isa ditinggal meninggal suami suaminya meninggal dunia nggak diceraikan statusnya awal mulanya suami suami istri ditinggal meninggal dunia oleh apa? Suaminya. Dalam keadaan enggak hamil. Masa idahnya berapa hari? empat bulan? Kurang dikit lagi. empat bulan? sepuluh hari. Eh, arba atau ashhur wa empat hari, 4 bulan sepuluh hari. Kalau ditinggal suaminya, tinggal meninggal ya, meninggal dunia suaminya. Posisi istrinya hamil, masa idahnya apa ya? Antum? Sampai melahirkan sana. Paham ya? Itu masa iddah seperti penting. Kalau diceraikan dalam karena perempuannya itu ajuz, perempuan yang sudah menopause, sudah enggak haid lagi. Paham ya? Masa iddahnya berapa? Para ulama mengkiaskan dengan kebiasaan orang haid dalam sebulan sekali, jadi tiga bulan. Paham ya? tiga bulan. tiga bulan masa iddahnya. Sama perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum haid. Jadi dia nikah muda, istrinya belum haid Diceraikan sama dia. Masa iddahnya dikiaskan juga. Tiga bulan. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fayakunul aslu ada al khususnya wa annahu amun lahu wa li Hukum asalnya pentingnya. Pada asalnya hukum asalnya itu tidak ada pengkhususan bahwasanya syariat itu umum untuk beliau dan untuk umatnya. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan seperti apa kemarin puasa wisal itu khusus, kita nggak boleh. Karena ada pengkhususan. Maksudnya Rasulullah sudah mengatakan lastu kahayatikum. Aku nggak seperti keadaan kalian. Kita lihat lagi nanti. Wa yadul ala dzalik aidan qaulu ta'ala dan yang menunjukkan hal tersebut juga adalah ucapan Allah taala falamma qada zaidun minha wataran zawatnakaha. Naam. Kan sudah kita lewati bahwasannya na barakallahu fikum tidak boleh seorang pun menikahi bekas istrinya Rasulullah SAW. Paham ya? Itu sudah bisa dikatakan kesepakatan itu ya. Nah, tapi di sini na barakallahu fikum kita lihat dulu bagaimana sisi pendalilannya. Wa hadza Zaid bin harithah radhiyallahu anhu maulahu sallallahu maula ya maula itu apa maula? Mantan Huda. Naam. Di sini Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu maulahu itu mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qad tabannahu fi awalil amr. Naam. Awal mulanya dia sudah pernah berkeluarga gitu loh. Tabannahu sudah pernah berkeluarga. Awal amr di awal permulaan wa kanu yaqulun. Saat itu mereka mengatakan innahu la yahillu lirrajuli an yatazawwaj zawjata man tabannah. Saat itu Nah, mereka mengatakan tidak halal bagi seorang menikahi istri orang yang sudah berkeluarga atau sudah membangun rumah tangga. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Waktu itu mereka mengarang seperti itu. Fa aradallahu an yubtil hadil adah. Nah, wah. Allah taala ingin membatalkan, merusak, mengubah, membatalkan tradisi ini. Jadi dulu mereka sempat mengatakan ada ungkapan, enggak boleh orang itu menikahi nah barakallahu fikum istri orang yang berkeluarga. Kalau masih berkeluarga benar, tapi kalau diceraikan, tolak bain, enggak ada larangan kan menikahi bekas istri orang lain. Yang dilarang itu menikahi bekas istri Rasulullah SAW enggak boleh. Selama-lamanya enggak boleh kan? Kalau bekas istri Rasulullah SAW, kita lihat di sini. Apa? Menjadikan anak angkat itu ya? Kenapa? Maksudnya itu Zaid bin Harithah ini mantan budaknya Rasulullah jadikan anak angkat itu ya. Maksudnya ini larangan seseorang menikahi istri anak angkatnya. Mantan mantan istri anak angkatnya gitu ya. Oh, tayyib, saya Ahsan tabarakallahu fiik. Mana ulangi lagi ya? Sahih sahih. Nah, kita lagi lagi. Dalam ayat yang mulia ini, falam qada Zaidun minha wataran zawatnakaha ini, kata beliau sini, ini Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, yaitu mantan budaknya Rasulullah SAW dahulu di awal permulaan pernah dijadikan anak angkat itu ya. Itu. Dan mereka mengatakan enggak halal bagi orang menikahi apa? Menikahi istri orang yang sudah pernah menjadi anak angkatnya gitu maksudnya. Ya. Ayo, menikahi wanita yang pernah menjadi istri anak angkatnya gitu kan? Ayo na'am. Fa'aradallahu an yubtil hadil adah. Allah telah ingin membatalkan ini, membatalkan nabar kalau fikum tradisi yang seperti ini. Memang kalau dohirnya seakan-akan anak sendiri, tapi anak angkat kan bukan anak sendiri. Anak angkatnya tergantung, anak angkat bisa jadi mahram kalau diambil dari mahramnya. Anak angkat pada asalnya bukan mahram walaupun dia apa? Walaupun dia mengambil sejak kecil tahulah, sejak kecil dia rawat atau semisal kecuali kalau apa? sepersusuan. Disusui sama istrinya. Paham ya? Lima kali nyusui kenyang baru anak sepersusuan, walaupun anak angkat. Tapi lo semata-mata dapat anak kecil bayi dibawa pulang, dibesarkan walaupun sampai besar, itu anak angkat bukan mahramnya. Nah, orang-orang mungkin waktu itu menyangka itu. Menyangka mengira menganggap Rasulullah ini eh, menyangka mengira bahwasanya apa? Ini bagaimana ini kok malah menikahi apa? mantan istri anak angkatnya sendiri gitu ya. Gitu kan? Ya maksudnya itu anu mereka mengatakan mengatakan bahwasannya bagaimana nih kok malah ingin menikahi apa? mantan anak istri eh, mantan istri anak angkatnya gitu kan? Naam. Kita lihat sini. Faqala falamma qada Zaidun minha watara zawatnakaha likay la yakuna 'alal mukminin harat fi azwaji adiya ihim Fal hukmu kana fil awal lir Rasul sallallahu Ini hukum awal mulanya khusus untuk Rasulullah sallallahu wa ta'lil wa li ghairihi. Tapi sebabnya di sini, alasannya di sini untuk beliau dan untuk yang lainnya. Apa itu? Alasannya likai la yakuna 'alal mu'minin haraj. Biar tidak memberatkan na'am barakallahu fikum atau tidak ada larangan bagi kaum mukminin. Nah, untuk apa? Menikahinya. Maksudnya kalau sudah selesai posisinya walaupun anak angkat taruhlah dia Nah, barakallahu fikum menikah dengan seorang wanita, anak angkat menikah dengan seorang wanita, kemudian cerai. Seorang wanita itu kan boleh enggak dinikahi bab angkatnya? Kalau udah gitu boleh kan? Anak angkat menikah dengan seorang wanita, diceraikan tolak bain. Bapak angkatnya ini statusnya. Kan boleh menikahi anak eh, mantan mantan istri anak angkatnya. Kan orang-orang mungkin dulu mengira pikiran anak sendiri sehingga enggak boleh gitu kan? Ayo. Paham belum namanya? Nah, jazakallahu khairan ini ini faedah bagus sekali ya. hewan am. Tabannahu berarti menjadikan anak angkat itu ya. Ya, Kita lihat di sini. Kata beliau, fadalah hada ala anna al-hukma sabit fi haqqihi wa fi haqqihi hukmun lahu um, lil ummah." Nah, maksudnya apa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum ini tetap ada pada hak Rasulullah dan hukum berlaku untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Wa yadullu lidzalika anna Allah Ta'ala lamma arada al-khususiyyah nabbaha 'alaiha. Yang menunjukkan hal tersebut adalah ketika Allah Ta'ala ingin mengkhususkan Allah Ta'ala berikan peringatan padanya faqala wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kalau ini khusus benar paham ya dan seorang wanita yang mukminah jika dia menghadiahkan dirinya untuk nabi Paham ya? Nah, jika Rasulullah ingin menikahinya, maka itu khusus untukmu. Bukan untuk orang mukminin semuanya. Jadi waktu itu termasuk khususannya seorang wanita boleh datang kepada Rasulullah, Rasulullah nah menghadiahkan dirinya itu loh ya. Nah, untuk dinikahi itu khusus kalau itu ya. Kalau umatnya enggak boleh. Harus ada maharnya itu. Naam. Dan lihat sini Wadala hada' ala anna Rasulullah SAW lahu ahkamun takhussuhu min baini sa'il ummah ala hasbi ma yaliku bi nubuwwatihi wa risalatihi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki hukum-hukum yang khusus. Hukum-hukum yang khusus antara apa? Nah, barakallahu beliau dan antara seluruh umat. Nah, sesuai dengan apa yang pantas, sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa? Nah, pantas terhadap kenabiannya dan juga risalahnya fal khususiyatul lati sabatat lahu sabatat nam ma'nan la tusyarikuhu fihil ummah maka kekhususan yang telah tetap untuk Rasulullah maka juga tetap pula maknanya nah dan tidak ada seorang pun dari kalangan umatnya yang berserikat di situ karena khusus paham ya nah kalau untuk umatnya enggak ada yang berserikat masalah ini perempuan tadi itu yang menghadiahkan dirinya untuk dinikahi itu khusus untuk Rasulullah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Adapun yang pertama tadi itu sudah kita jelaskan ya. Dulunya mereka sempat mengatakan zaman jahiliyah itu mengatakan bahwa halal orang menikahi mantan istri anak angkatnya. Padahal itu enggak masalah kan karena posisinya bapak angkat dengan istri anak angkat itu kan bukan mahram. Paham ya? Karena enggak ada keterkaitan sepersusuan wala yang lainnya. Kalau sepersusuan mungkin gitu loh. Paham ya? Sehingga boleh aja bapak angkat misalkan menikahi mantan istri anak angkatnya kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang ini khusus, perempuan menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah khusus itu loh. Nah, barakallahu fikum. Wa bihadza kata beliau di sini barakallahu fikum kata beliau eh, wa huwa maqamun nubuwah war risalah yang mana ini adalah kedudukan kenabian dan juga rasul. La li'annahu Muhammad bin Abdullah bukan semata-mata karena itu adalah Muhammad bin Abdullah, karena kenabian dan rasul kekhususan tersendiri. Mahum insyaallah? Eh, berikutnya. Wa bihadza na'rif dengan ini kita tahu anna ma yusyarikuhu fihi al-bashar fa innahu la yukhtassu bih. Dengan penjelasan ini kita tahu bahwasanya sesuatu yang memang seseorang atau orang lain atau manusia bisa berserikat, berbuat, beramal di situ, maka itu bukan sesuatu yang dikhususkan dengannya. Karena masih boleh berserikat dan boleh ber, nah, beramal sesuai dengan apa yang Rasulullah lamalkan misalkan. Ngikutin boleh itu loh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun mislukum, ansa kama tansaun." sebagaimana ungkapan Rasulullah SAW sesungguhnya atau hanya saja aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Faham? Naam seperti itu. Wa bihadza na'rif kadiba ma yutna ma yutkar bi anna Rasulullah SAW khuliqa min nur. Dengan ini juga kita tahu dustanya orang atau dustanya kabar yang disebutkan bahwasanya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Fa in hadza kadzibun ini dusta. Fa bal khuliqa min ma'i abi. Bahkan diciptakan dari apa? Dari dari air bapaknya dari asluhu at-turab yang yang asal usulnya adalah apa? Tanah. Ka ghairihi minal bashar seperti yang lainnya dari kalangan manusia. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, buktinya apa? Buktinya ini kan menunjukkan bahwasannya apa? Rasulullah itu manusia biasa. Innama ana basyarun. Kalau diciptakan dari cahaya apa berarti? Malaikatan itu. Naam. Idan jika demikian, makhsus sabihi sallallahu sesuatu yang khususkan untuk Rasulullah SAW la yumkin antusyarikahu fihil ummah. Enggak mungkin umat ini ikut berserikat mengerjakan mengamalkan situ. Walakin hal naqul akan tetapi apakah kita katakan inna hada khasun bihi biduni dalil? Apakah boleh kita katakan ini khusus untuk Rasulullah tanpa dalil gitu? Nah, boleh enggak kita katakan seperti itu? Al-jawab la, jawabannya enggak, enggak boleh. Li'annana dzakarna zakarnal adillah 'ala anna al-ahkama allati tata'allaq bir-rasul sallallahu alaihi wasallam takunu lahu walil ummah illa maqamad dalil 'alaih. Dikarenakan kita telah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan Rasulullah SAW untuk beliau dan untuk umatnya, na barakallahu fikum, tidaklah menyebutkan apa illa maqama dalil alaih kecuali yang tegak dalil padanya. Paham Jadi kalau hukum itu khusus untuk Rasulullah memang ada. Nah, ya kita khususkan itu loh. Paham ya? Tapi kalau sifatnya umum ya pada asal untuk beliau dan untuk umatnya. Faham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Fahadi sittatu aksamin li af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah enam pembagian atau enam macam perbuatan-perbuatan Rasulullah alaihi wasallam. Qalla an tajidaha mahsuratan fi kitabin mu'ayyan Nah sedikit sekali yang kau jumpai, dibatasi, nah disebutkan terbatas pada kitab tertentu, atau fi makanin atau pada tempat tertentu, bal tajiduha musattatan, musyattatan fi kalami ahli ilm bahkan kau jumpai nah barakallahu fiikum berpencar pada ucapan apa ahli ilm maksudnya itu kadang dijumpai dalam masalah ini, dalam masalah ini, seperti itu. Kalau dikumpulkan satu itu jarang sekali itu loh. Lakin hadza ma hadharani minha, tapi inilah yang bisa kami hadirkan. Maksudnya Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ngomong sama kita. Jarang sekali kalian jumpai pembagian-pembagian perbuatan Rasulullah itu kumpul dari satu itu loh. Paham ya? Seringnya kita jumpai di tempat yang ini ada, tempat yang ini ada. Ini perbuatan yang sifatnya dibilah, perbuatan yang sifatnya ada. Paham ya? Seperti itu. Nah, tapi inilah yang bisa kami hadirkan saat ini. Wal Naam wal yu'lam al ulama dan hendaknya diketahui bahwasanya para ulama rahimahumullah katabu khasa'isalin nabi sallallahu mereka menulis kekhususan-kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yata'allaq bil umur al kauniyah yaitu pada perkara-perkara yang berkaitan masalah apa? Naam perkara-perkara yang berkaitan masalah al kauniyah kauniyah ini mungkin mungkin saja sifatnya adalah alam semesta atau yang semisalnya walakin ba'dahu sahih akan tapi sebagiannya itu sahih wa katsirun minha dhaifun la aslanahu tapi nah barakallahu fikum nah kebanyakan yang mereka nukilkan atau kebanyakan yang mereka sebutkan itu dhaif tidak ada asal-usulnya atau tidak ada sumbernya dalil yang sahih seperti itu maksudnya apa maksudnya terkadang banyak yang mengumpulkan ini termasuk kekhususan Rasulullah SAW berupa apa berupa mungkin postur tubuhnya atau mungkin berupa nah barakallahu akhlaknya tapi banyak juga hadis yang disebutkan dhaif betul ya nah yang bahkan terkadang tidak ada sumbernya atau yang semisalnya min dzalika qaulu man qal contohnya contohnya adalah seperti ucapan orang yang mengatakan inna min khasa'isihi annahu la dhillalahu idza masya nafis syams masyaallah Termasuk kekhususan beliau bahwasannya tidak ada apa? Tidak ada naungan atau teduhan untuknya apabila beliau berjalan nah kalau di bawah terik matahari. Paham ya? Seperti itu. Wa allalu dzalika bi annahu nur. Kenapa kok sebabnya kok Rasulullah kok disebutkan seperti itu? Mereka menjadikan alasan sebab bahwasanya Rasulullah itu cahaya. Nah, ini ini enggak ada dalilnya. Paham belum? Nah, jadi kata kata mereka termasuk kekhususannya Nah Rasulullah itu kalau berjalan di bawah terik matahari itu tidak ada naungan, tidak ada nah sesuatu yang menutupi beliau itu loh. Paham ya? Nah, ini kata beliau, mereka-mereka itu beralasan bahwa Rasulullah itu cahaya gitu loh. Nah, wenur yudi sedangkan cahaya itu menyinari. Wa hadza kadzibun la aslahu ini ada dusta, kedustaan yang tidak ada asal usulnya, enggak ada sumbernya. Balahu dhillun bahkan apa? Bahkan beliau punya bayangan. Paham ya kata mereka kalau Rasulullah berjalan di bawah terik matahari itu enggak punya bayangan itu enggak ada yang naungi, enggak ada yang nutupi, enggak punya bayangan. Bahkan beliau punya bayangan itu loh. Paham ya? Beliau punya bayangan seperti yang lainnya. Kalau cahaya kan enggak ada bayangan, menyinari. Yang ada bayangan kan yang tersinari cahaya tersebut kan itu. Paham ya? Nah, jadi kemungkinan makna yang tepatnya bayangan ini ya, ini ya. Ahli. Nah, bayangan. Jadi Rasulullah, nah barakallahu fikum. Naam, kata mereka enggak punya bayangan kalau berjalan di bawah terik matahari. Mereka beralasan, oh ini cahaya itu. Rasulullah ini cahaya, sehingga cahaya nggak mungkin mengeluarkan apa bayangan. Yang keluar bayangan itu adalah benda yang terkenai cahaya tadi itu. Nah, lianau jismuhu jismun kasifun kahoirihi min minal aslam Karena jasadnya Rasulullah, badan Rasulullah itu ya badan yang seperti yang lainnya dari badan-badan yang ada. Fayakun lahudil maka pasti punya bayangan itu loh. Antum kalau berjalan punya bayangan nggak antum? Punya nggak? Berjalan di bawah terik matahari, antum punya bayangan nggak? Normal berarti. Paham ya? Karena kalau yang namanya bayangan itu muncul ketika apa? Nam tersinari suatu sinar atau cahaya atau semisalnya nam. Wa minha asya' syar'iyyah qalu dan di antaranya juga ada beberapa perkara yang syar'i. Mereka mengatakan innaha min khasa'isihi sesungguhnya itu termasuk kekhususan-kekhususan beliau ba'duha sahihun wa ba'duha ghairu sahih ada juga sebagian yang sahih ada juga sebagian yang tidak sahih famin dzalika di antaranya qaulu ba'dihim itu ucapan sebagian mereka inna fadlatahu minal baul wal ghaid inna fadlatihi fadlatihi ya jamak muannats salim bukan itu iya enggak jamak salim kan inna fadlatihi itu kan Abdul Aziz sisa-sisa iya enggak inna fadlatihi minal baul wal ghaid wa nahwihima tahira. sesungguhnya sisa-sisa dari air kencing beliau dan juga kotorannya itu dan yang semisalnya suci. Fa inna hadza la dalilah ini enggak ada dalilnya. Paham ya? Enggak ada dalilnya ini. Kan berkaitan masalah syar'i, masalah masalah hukum ini kan. Mahum ini. Tapi kan saya sebutkan tadi sebagian ada dhaif, sebagian ada yang apa? Ada yang nam tidak sahih. Mahum insyaallah Hasan. Paham belum? Ayo nam. Wa min dzalika masalan, perhatikan dikit lagi. Di antara juga, di antaranya juga sebagai contoh, halahu an yatazawwad wa huwa muhrim Apakah boleh bagi seorang untuk dia itu menikah dalam keadaan dia masih ihram? Fihi hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah radhiyallahu anha wa huwa muhrim. Ada datang dalil hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau ihram. Wa Maimunah khalatu oh, sedangkan Maimunah itu bibinya radhiyallahu anhu. Falahu ilmun bima yata'allaq biha tentunya bibinya lebih tahu gitu loh, punya ilmu mengenai keterkaitan dengan Rasulullah menikah tersebut. Ewa. Nah, barakallahu fikum, lakin hadza akan tapi ini Wa in kana qad warada fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lakinnahu marjuh. Walaupun datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas, tapi hadisnya marjuh, marjuh itu lemah. Fa inna Aba Rafi' radhiyallahu anhu wa huwa al-wasithah bainan nabi wa bainan Maimunah radhiyallahu anha, dikarenakan sana ada Aba Rafi' radhiyallahu anhu yang mana beliau itu perantara, perantara antara Nabi dan juga Maimunah. Perantaranya Abu Rafi' ini. Nah, Paula mengatakan inna Nabi ya alaihi wasallam tazawwaja wa halal. Rasulullah ketika menikahinya itu dalam keadaan halal, sudah tahallul, bukan dalam keadaan ihram. Wa hiya nafsuha qalat, nah, wa siapa nafsuha ini berarti? Maimunah sendiri mengatakan inna tazawwaja wa hiya halal. Berarti kan kontradiksi seakan-akan bahwa Rasulullah menikahinya dalam keadaan halal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Kita lihat sini. Fa yuhmal kalam Abbas ala annahu radhiyallahu anhuma haddatsa bima bima alima. Maka dibawa ucapan Ibnu Abbas tersebut, beliau menceritakan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Taunya seperti itu. Tapi ternyata berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan hadis yang lain. Jadi kita bawa ucapan Ibnu Abbas itu mungkin beliau mengucapkannya itu sesuai dengan apa yang beliau ketahui itu loh ya. Nah, walam ya'lam binikahi tapi dalam keadaan beliau tidak mengetahui pernikahannya. Illa ba'daan an ahramar Rasul sallallahu kecuali apa setelah Rasulullah berihram. Dia tahunya itu mungkin tahunya itu mungkin ketika Rasulullah ihram itu nikah itu loh. Ewa. Adapun sebelumnya mungkin enggak tahu sehingga apa? muncullah kalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi itu ya. Fadanna akhirnya menyangka annahu tazawwaja wa huwa muhrim. Akhirnya muncullah dugaan sangkaan bahwasanya Rasulullah menikahinya dalam keadaan apa? muhrim. Walihadza kana sahih. Oleh karena ini pendapat yang sahih anna Nabi sallallahu alaihi eh, yang maksudnya yang kisah yang sahih adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa halalun qabla an yuhrim bahwasanya beliau sallallahu menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sudah halal atau dalam keadaan dia beliau halal sebelum apa? sebelum berihram. Walhasil kesimpulannya anna mas'amal anna mas'alatul khususiyyati mas'alatun muhimmatun yanbaghi lil insani an ya'rifaha wa ya'rif na'am barakallahu fikum saqimaha wa ya'rif saqimaha min sahihiha li'alla li'alla Nah barakallahu fikum yazul fiha zalna fihi eh, zalna fihi katsir minan nas. Artinya permasalahan kekhususan ini permasalahan yang penting yang selainnya orang itu tahu, mengetahuinya dan mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Sakim itu dhaif ya, mana yang dhaif, mana yang sahih agar orang enggak tergelincir karena banyak dari kalangan manusia yang telah tergelincir dalam masalah ini. Mohon salah ya. Nah barakallahu fikum. Nasallahu assalamatan afiyah. في الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه والحمد لله رب العالمين